عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم الأكرمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قرار لا مسلمات إن كان مليا الحمد لله kelawan pun Allah Subhanahu wa taala saha hidayat lan taufikipun ing saat menika kita sakit ngarawi majlis ta'lim kados pundi biasanipun demi kita nuju datang pun Allah Subhanahu wa taala ing dalam dunia lan akhirat para rawuh pengawasan kita ing saat menika syahriyah ingkang pundi lembaran-lembaran ingkang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita dalam nikah wonten ing dalam al-majlis تاسع مجلس ينقسم بلده قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون منكا سانكين سورة آل عمران آيات ساتوستيكا جس إن كان قدي الله سبحانه وتعالى تعالى waqtasimu bihablillahi jami'an lanta tekelono sira kelawan tali Allah jami'an hari sirokape. kabeh wala tafarraqu lan ojo sira benteng cewek ayat mereka dipun gunakan ini Allah subhanahu wa ta'ala wonten sabab musababipun. Nggih menika sahabat-sahabat Madinah ingkang terkenal keran sahabat al Ansor, jalaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kali golongan golongan ingkang pindah saking Mekah jalanan mengalami kesukaran repotan lan ancaman saking kamu suci pindah menyang Madinah maka mereka dipun wasani sahabat-sahabat muhajirin lajeng sahabat-sahabat ingkang wonten Madinah saking golongan Al-Aus lan Khazraj mereka ingkang rami golongan muhajirin menyambut kawan saya malah bantu nolong lan maringi kesempatan kelawan ingkang saya wasani sahabat Ansor terus al-muhajiruna wal Ansor sahabat-sahabat Ansor niku saking keturunan al-aus wal-khazraj maksinya beberapa ribu tahun wonten perpindahan penduduk Yaman yang yang Arab semua Yaman niku pindah yang antaranya pindah menyang kota Medina nama pun sempurna nikmat mati tetap kota Medina singen namanya pun Yathrib dia di zaman kuno jenenge Yathrib diarani Madinah niku nalika Nabi hijrah menyang ing niku maka diarani Madinah Rasul kota Rasul Madinah itu kota kota Rasul Madinah Rasul akhirnya gampangnya entengnya disebut Al-Madinah dari kota Madinah Masang ing niku penduduk itu kata yang kang Yahudi. Wah kok permusuhan terus. Lajeng asal Khazraj kisah sak Islam tasuk zaman jahiliyah nggih permusuhan sampai tahu perang 100 tahun nalika sampun Islam dugi ajeng dipun islamakan mabuk Islam dados satu menjadi satu satu umat lalu satu satu permusuhan tidak ada sama sekali satu itu Engkau Nabi Hijrah datang Madinah lantian tiang-tiang samun kata ingkang Islam samun kata ingkang Islam Tambah diperkuat kali Nabi, benggol ke awan telepon saya. Namun penduduk itu pun kita sih wonten golongan-golongan Yahudi. Tiang-tiang Yahudi itu pada suatu saat gelok kerukunan wong-wong Aus dan Khazraj berkat adanya pimpinan Nabi Muhammad SAW alias agama Islam gak seneng hati Wong-wong Yahudi gak seneng hati hasud alias dengki ketok ngoten iku diparani dikudu dielingno zaman permusuhan biaya benar benar golongan Al-Khazraj eh, ini mau biaya ya apa ya biyen ke perang sampai yang sampean pateni bapak bahkan pateni biyen anu terus dipanasi terus aus liwatan apa biar golongan sampai gentek kok apa digasak nih golongan khuzat tuh piye wan wan dipanasi lho niki sing manasi wong Yahudi cek nah, kawur maka dipun panasi dipun panasi wakhir panas kabeh bantah-bantah nyingkus Yahudi niki Iku dadi bantah-bantahan iyo Iya biyen apa anu anu geger-geger niki wah lagi ini balik perang mana? Ayo ambil senjata. Ngepek senjata kabeh niku. Langkat padang pasir siap kali bertempur. Jibril Mudi. dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Terus kami berangkat kalian pinter sahabat. Wong-wong awsal khazal itu siap sedia kata power nih. Kali kata perang. Ketok ngoten Nabi nasihat hei jamaah kaum muslimin. Hei sahabat-sahabat awsal khazal apa sok kabeh kene balik jahila mali sedang aku seorang laku aku seorang iki sik kok mungkin ya apa nasihat Nah, kalau nasihat tuturi sadar pani iki mang bener-bener pengaruh bisi aning setan, bisi aning e, e, eh, Yahudi niku. Sadar malu sadar, sadar spontan sadar dibuang kabeh senjatae terus salaman rampulan kabeh kono tangisan kabeh dalam suku kelompok berbagai model ayat nah ini ing antaranya terus Allah subhanahu wa ta'ala sampun nurunakan sahabat usul kasmatan lan ayat itu kalau sahabat sahabat wonten kasmatan namun kangge sedoyo kita kaum muslimin maka Allah subhanahu wa ta'ala dan waktasimu jadi lanta cekelana sira kabehe wong Islam cecekelan lawan sing kuat sebab ya ya tasoma, tasimu ya tisoman artinya tamasaka tamasukan kawiyan cecekelan kelawan kuat nah cecekelan kuat jadi kita diperintahkan kabeh nyekel sing kuat nyekel apa? bihabillah kelawan tali ini Allah apa tali Allah gini ku agama Islam ingkang sampun dipun simpulakan enggal Al-Quranul Karim terus setiap muslim saben-saben wong Islam ana ing dalan zaman wajib cecekelan sing kuat lawan agama Islam. Dadi kita-kita kabeh iki dadi wong Islam aja ngokor. Dadi wong Islam aja ngokor. apa ngokor? Dadi ngokor, ya. Bola ngokor yo atau tali ngokor. Mboten kita ini kudu sing kuat ya iktasimu ya, tamasaku tekelalu sing kuat kalau agama Islam ya nyekel kuatnya agama Islam itu tembung bahasa lain diarani fanatik tembung Belanda diarani fana fanatik fanatik itu nyekel apa-apa kawan kuat moh liyani nyekel apa-apa enggak berpendirian sesuatu pendirian berkeyakinan noh liyane iku diarani panah, lho kita orang Islam wajib fanatik aja ngoko mau kan sampai lho aku yang Islam tapi ya segala apa ya gelem aku apa gak fanatik orang Islam ya segala serabutan orang Islam ya Islam satu babi ya tak pangan, khomam ya ngombe, dangsa ya joget ya gak fanatik, bener salah macam itu itu ngelokor Islam buat ngatan apa yang bukan dari Islam saya tidak mau tidak kenal kenal itu orang Islam Bukan sekali gelap gak apa-apa poso-poso iki gelap iki gelap iki gelap iki gelap Bukan ngatan kita Islam mendayo di suki arah. Bukan buatan iki haram aku akumu Sampai nanti Islam, kalau mau Islam teko ngejak salaman, buatan kurun, enggak, aku Islam bilang salam. Buatan, oh kak apa-apa, kok gelem, gak panas gitu. dan buatan, buatan, buatan, dari waktu sini. Nah, ini sudah kita bayangkan dari opo oh, Jadi kita harus betul-betul berpegangan teguh dengan ajaran agama Islam. Nah, Maka niku apa sing gak cocoknya agama Islam, apa sing bertentangan karena agama Islam tidak mau wis ngoten nah Islam ono hukumi ono wajib ono haram ono sunnah ono makruh ono mubah namun kita yang kepecok barang halal berkeras kita selam kita kepecok barang haram kita tolak jadi pokok sekabir haram wajib kita tolak maka niku diperintah Allah kita amalkan, kita laksanakan, oleh Allah wajib kita tinggalkan sebagai malah saban Jumat kita ini diwasiati ya ayyuhalladzina amanu taqullah la ta'udzu kabeh Allah artinya lakonan perintah Allah tinggal sekabeh larangan Allah jadi apa yang menjelarangan Allah niku sekabeh perkara sing kontras bertentangan dengan agama Islam. Ini masalahnya. Apa model panganan, apa kelakonan, apa pakaian, apa pergaulan, apa perjuangan, apa kemauan sing kontras kalian agama Islam kita tidak. Kita punya jalan sendiri. Nah, ini kira. Jadi Allah merintah, wa'tasmu bihamillah. Senajan diwajibkan Allah, bukanlah Allah. Sepanjang benar kita yang pegang ke kudiraknya lewat setelah lewat bandar. Ya, kita buatan mampu. Jadi jelas lan nyata waqtasimu bihabli jami'an. Wapih mesti kok wapih jami'an. Walah tafarraqu ojok benceng benceng Jadi orang Islam harus bersatu di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW dan dengan tuntunan agama Islam sampai umpam orang kan yang kafir musuh kita tapi kalau kita tobat mau beragama Islam Islam menjadi es yang kita sama Wong Islam, lesat, nabi yang konfesi orang Islam, murtad, ya lepas dari kita. Jadi pokok kita jami'an yang dalam agama Islam wala tafarraku. Nah, ini ojo oh, penting, jadi orang Islam harus bersatu. Apa sebab? jalanan tuntunan siji niku Al-Qur'an pimpinan siji niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masalah maka niku para Allah samun samun supaya kita tidak keliru supaya tidak salah supaya tidak menghok Allah pun wala taqfu ma laisa laka bihi ilm ojo manut apa-apa sing sira duro eh jadi Dadi sekabehan perkara sing ana sing bakal kita terima lan kita no atau kita lakoni kudu kita ro ilmune. Jelas rene iki bener cocok miturut syariat kita taslim. Ya. Nah, kudu Lah si mamang iya ini ki oleh apa ndak musyariat. Buka ruang apa oleh, apa enggak, misalnya. Durung ngerti ya lho, wajib mundur. Wajib mundur takon ini. pas alu ahla buki ingkuntum kuntum la ta'lamun takon mau sing ngerti, Pak, ya napa ngeten Halal maupun haram, angsal lembutan, hak napa batal, cocok apa enggak, takon. Oh, oh iya, halal, cocok, bener. Bismillah, takon. Loh, gak oleh cocok anu, gak cocok, ikut keliru, bertentangan, gak mundur, enak maka sampai Nabi Muhammad sallallahu dawuh sallallahu dawuh al halal bayin wal haram bayin wa bainama umurun mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman taqas subuhat faqal istabru alidin wa ardhi wa man waqafi subat syubhat waqa'a haram Nabi kalau halal itu jelas cetok gablang haram itu ya jelas cetok gablang terang tapi ono perkara sing aku lo gak ngerti gak uru iku jari barang sub ha sub ha isi isik ngeragut ngeragutno mamang no isi aku lo gak uru lek halal jelas itu halal haram jelas tapi kadang-kadang wonten masalah sub ha sub ha uang wong isik ragu ragu isi mamang itu apa halal, apa haram, apa anu. Lho, ini gak ngerti ya apa sikap kita sebagai umat Muhammad SAW alaihi wasallam. Nabi maringi ancer-ancer. Nabi mulai sikap kita. Apa sikap kita oleh ketemu barang subhat. Jadi Nabi famanit takas subuhati fakadis tablo alidini wa aldi. Sapa wong sing jogo saking perkara subhat temen wong iku wis ngrekso agamane lan kehormatane. Artine tiyang niku lan jogo-jogo. Gak wani nerjang perkara subhat oleh Allah sebab tawakuf mandek iku tandane wong wis nyelametno agamane lan nyelametno awak. Tapi awas waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sapa wong sing mlebu atau kecebur ing syubhat pasti kecebur ing haram. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi jelas ini kisi kita jadi lawantan perkara halal jelas kita menengok monggo roh haram mundur lah saiki gak ora kok oleh apa enggak anggap wonten panganan lho kita gak ro iki apa iki apa halal apa haram aku gak ro ya apa wis gak apa-apa pangan haram titik mboten ngoten mboten ale lain gak ro apa halal apa haram itu keke keke. takon nah, Pak ngeten kiok napa kiok napa kiok napa aja diterjemai Lu kita lek kuf mandek ngadu subhat iku tanda lu lah agamane lan nyelametno Mata ni ayus awak niki masalah itu tapi dia campur kuat aja kali sudah terang haram diterjang ini akhir zaman terang haram diterjang niki masalah tadi model kula pokoke Nah, ini kita cekil memimpin anak kita, memimpin istri, anak, dan rumah tangga, dan masyarakat. So, kita cocokkan menyang tuntunan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab lajang buatan ngakoni dan tidak menyocokkan hukum Allah. Ini. Jadi ya zalimun, ya fasukun, na'udzubillah, terus gak percaya, ya kafir. Wa لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل kalau wis percaya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya Allah. Nah, ini masalahnya, tapi kita kita hati-hati. Pun paling tidak lek wong langgar hukum Allah jadi fasik. Mesti fasik bisa. Wong langgar hukum Allah itu fasik. Les nah, gak percaya otomatis langsung jadi kafir pun monggo yang kita ngaos bab saksi bab saksi mau dia habis syahadah dan iya, saya jadi saksi nih dia apa saksi manten apa saksi nopo syahadah niku syaratnya apa ojo fasik lah ya apa jangan gak fasik niku terlalu syarat alayar takiba kabiratan walam yusirro ala sagiratin walam yukhilla atin ojo sampai ngelakoni dosa gede ojo nambeng ngelakoni dosa cilik ojo merusak kehormatan sebagai dan Islam Quran itu kehormatan watai atau sifat diterangkan termasuk termasuk uang melaku gundulan uang Islam melaku gundulan niki jatuh bisa karena mangan di embong kan ngoten lek wong tuwa-tuwa biyen setreng ya wong tuwa biyen ya wong tuwa-tuwa biyen waduh setreng temenan pancene syariat lek kita ngaji teman-teman akhir zaman jaga gak apa-apa itu ya pun kanca latar biyen kita cita biyen dia, ya niku wis wani baju aku demang kundulan wong-wong menegur gak wani apa jago jagat termasuk fasik fasik biyen terwonten masuk fase terus saya gak drek lalu lu sampe ngoten ojok ojo ngelakoni dosa gede ojo lambeng waktu cilik lan ojo merusak kehormat termasuk uang Islam kehormatan yang sampai mengkono tidak mati dunia apa malah kalau makan geembong dan lah apa mana bandar jadi nopo Ya, ini kalau masalah itu. Jadi kita kita ini kudu balik. Biarpun zaman bagaimana, Islam tetap, tetap Islam. Sing haram dan ya, tetap haram, sing halal dan tetap haram, wajib dan ya, tetap wajib. Tidak berubah. Meskipun dunia berubah bagaimana, Islam tidak akan berubah. Tidak bisa, Islam berubah. Tidak bisa. Oh, kok haram pada orang lah. Ini kau haram-haraman. Kau oh, Tidak ada. Kalau contoh akan sholat Jumatan, sholat Jumat. Zaman Nabi sampai saya kita tetap naik Jum'ah, ya Allah sholat Jum'ah. Gak bisa diganti. Umpah kena usul. Aduh, sekarang saya ini sholat Jum'ah repot saya. Apa pabrik-pabrik ini minggu. Toko-toko minggu, kantor-kantor minggu. Lalu eh, Jum'ah kerja repot. Kejusul mulai Jum'atan diganti mingguan. Ya apa? Na'udzubillah. Tidak bisa berubah sama sekali. Kenapa kita tetap, kita tetap. Nah ini sholat lima waktu, ya tetap. Renten haram, selama sih ya haram. Puasa Ramadan wajib, ya selama puasa Ramadan wajib. Hormat menyang wong tua, wajib, ya wajib. Bila wajib, menentang, ganggu, wani, menyang wong tua, haram, ya tetap ha, haram. Zaman khilafah ini. Tapi hukum saya tetap tidak berubah. Nah, ini masalah. Tadi kita kabel itu kan kudu ceceklan sing kuat menyang agamanipun kan Allah Subhanahu wa taala napa lek gak weruh kudu takon. Nah niki fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun kangge nyocokno lakon kita menyang apa sing disyariatno dening Allah Subhanahu wa taala. Maka niku sampun jelas waqtasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu dan jangan perlu dilokno anggap wong wedok Wong wedok niku sik nom metune kudune glukut, mboten gak ketok aurat. Ya. Ojo peduli dilarang wong, pancen cara sare sare. Kadang-kadang ngoten disindir wong ongkep yo. Jadi aku disindir. Ya apa panas-panas tetep kudu kok ndase dibukuti. Gak ongkep ae, ngoten ya. Disindir, ngoten wis wedi, sono dibuka metu gak kudu. Mboten ngoten bagi lokno wong bandak pokok Allah ridho kita tidak perlu golek ridhani wong ridhani Allah subhanahu wa ta'ala sebab golek ridhani wong ku kayak itu ridhon nasi ghayatun la tudraku keridhon ning menungso iku jenis pokok sehingga bisa dicapai kalau totokani sampai wonten diceritakan cerita Anak wong ambil anaknya nggawa ah, bapak ambil anak nuntun jalan nuntun jalan kepentok uang mau lunggu-lungguan itu guluman mau munggu kan bojone wong dia jalan dituntun itu mbak ana kok enak jari wong guluman kondo anak oh, anak ya bener wong kok dia jalan itu pak ya rugi ya cocok bener wong kok coba harus numpak bapak nih numpak anak kon nuntun ngaku ketemu ada cili ngomong tiang-tiang kabeh gulman kabeh tel wong iki jahate dhek sing numpak anake kok nuntun ya bekas gak saken Nah mesti kan anak is numpak dhek nuntun bener napis aku tak mudun kon numpak oh numpak anak ini bapak nuntun Wah aku kepethuk wong ya bare kudune <laughs> kudune apa bapak lu kok nuntun dhek mlaku Wah kudu ana bener tak pomo es eh, numpak wong loro. <laughs> Ditumpak wong loro. Gonceng kali ya. Numpak wis pelaku, man. Kok kelak kedol mungkin dolim. Jaran keset cuma wong loro. <laughs> Ya. cara, <laughs> wis piye kan kalau loro. Gak saat ya Allah. anak bener wong eh, Ayo dipikul. Dipikul iku. Akhirnya jalan dipikul kepala dibuat mantang manting jalan ini kuat itu gercegur kali <laughs> akhirnya mati kabeh apa ini nuruti guneme uang kalau puisi ini kan tentek ya nuruti guneme gak lapan apa nih gak ada tentek aneh ya dan nuruti guneme gak tentek gini itu jadi kita bisa mboten nalih enggak guneme uang kita langsung ketetepan Allah subhanahu wa ta'ala hukum syariat awang wida sampun beres gak peduli siapa nah ini ke masalah itu ya senang jenuh kafe senang muji tapi Allah gak ridho artinya berbahaya nih wong kafe muji waktu bagusnya cocok kan tapi Allah gak itu, ya kenapa kan kita berdua dari Allah SWT bakal disiklan di ancam. kalau kita menyembah Allah gak iba manusia kita beribadat menyang Allah gak beribadat menyang manusia nah ini masalah maka niku kita nyegah agama Islam kudu kuat dan anak-anak kita keluarga kita kudu didik dadi wong Islam sing bener. Nah ini masalah ini. Sampai Nabi Dawud mewasiati para sahabat. Eh para sahabat, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Fa'alaikum bi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdi min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajib maknane he para sahabat sapa wong sing sik urip sing iso kabeh bakal ketok benteng cewek sing akeh moko gak lungguh cekelen lakonku sunahku lan cekelen lakone para sahabat iki Abu Al bin Nawajib itu gegetan ambil bami niki kinaya ada so, kata pinjaman samar artinya cekelan sing temen oleh wong geget lho geget kalau bami ku kan kuat ya gegetan kelawan bambu artinya cekalan sing kuat jadi senajan dunia pertentangan ini kita tetap nyekel sunnah Nabi Muhammad SAW dan lakoni para sahabat nah niki relan jalan kita ini kan masalah itu terus ampun jelas wala tafaraku lan ojok sira benteng cewek nah, ini tadi tenang wong Islam sugi miskin pangkat rendah putra, desa non tua kata kudu bersatu di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah. Maka sahabat-sahabat engkang jadi sabab musabab muduning ayat menikah wau ketekan ayat ini kita terus tambah kuat pun antara Al-Aus al khazrat lan ini Maka diilingatkan dening Allah wa'l-kuru nikmatallahi alaikum lan iling-iling masyarakatnya ing nikmati ya Allah ing ngatur kabeh in kuntum a'daan nalika sira kabeh biyen permusuhan musuh sak dinisa musuh al aus al khazraj fa Allah fa baina qulubikum moko Allah ngakorno mempersatukan antara hati-hati kamu jadi berkat ananing agama Islam maka uang-uang sing benteng cewek biyen lan bermusuhan hingga kados ngoten sangetipun saged rukun, saged bersatu. Tadi sak umat lho. Niki apa? Sebab Allah wis nyecat uang Islam itu bangsa wae, golongan apa wae, sugih pangkat melarat kaya apa wae, sak dulur. Innamal mu'minuna ikhwatun eh, wong Islam itu sak dulu. Dadi kita iku wong Islam gak oleh nganggep wong Islam liyane iku musuh. Masyarakat Islam itu kudu diperpahami dan ditingkatakan lan kelakonan-kelakonan sing nyebabno bersatu kita usahakan sing nyebabno pecah belah kita singkirkan Apa? ing antarane barisan salat ya, barisan itu kan hikmah boten namung di sunat tak wonten mboten jari nabi ngeten la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum Jari Nabi, ya sira kabeh gelem nglurusno barisan salat. Lek gak gelem dibenteng cewengno antara ati-ati lho. Lawa benteng cewengno. Pecah belah, ya gak akor. Dadi lek wong salat gak lurus, gak gak gak kenceng sofe, iku nyebabno ati itu benteng cewek. Nah, kalau begitu umpama satu desa, satu kampung, satu kota, apa orang Islam gak bersatu? Apa sebabnya diantaranya barisan barisan sholat gak lurus? itu hadis sahih. Latu sawunna sufufakum awla yukhalifannallahu baina bikum. Itu hadir Malah kita ngaji tembungi takkit kabin, Takkit ku mantep Latu sawunna itu lam lam takkit nun nun takkid biasa ngeten niku ana tembung sumpah wallahi ngoten niku lam lam jawab jawab berkosam iki lek ngajani niku nahu ya nahu jadi teman-teman sira kabeh gelem ngurusno barisan sira kabeh ing atau teman ati-ati nira dibenteng ceweng dening Allah Subhanahu wa taala Allah sing bahaya la yukhalifannallahu baina qulubikum ditentang kayak alun tahu ini gak bersatu nah maka niku mau mengatakan jalan-jalan sing nyebabna bersatu asbab musabab sing nyebabna bersatu kita usahakan tapi endi-endi sing nyebabna tentang cewek lah kita mundur kita doi kita berantas ini masalah termasuk rumah tangga Nah, ini mulai. Sebab pembangunan Islam itu tiga macam. Pembangunan Islam niku telung macam. Pembinaan pribadi, pembinaan rumah tangga, pembinaan masyarakat. Atau dalam syariat dining ulama-ulama dipun sebutaken islahul fardi Islahul usro islahul mujtama. Jadi perbaikan atau pembinaan pribadi atau pembinaan lan pembangunan rumah tangga, keluarga. Terus baru masa Jadi awak kita kabin ini kudu-kudu Islam no benar dan kita berjiwa Islam mulai hati akidah, syariah, dan akhlak. Terus rumah tangga kita. Jadi rumah tangga kita bojo, anak, pembantu rumah tangga dan siapa saja yang menjadi anggota rumah tangga kita harus kita islamisir di Islam kafir lahir Baru otomatis masyarakatnya. Sebab anggota masyarakat terdiri dari anggota rumah tangga. Anggota rumah tangga terdiri daripada personalia, personalia anggota rumah tangga. Jangan pribadi-pribadi manusia. Nah, ini bisa ngatur al wal usroh wal mujtama. Fard itu jen-jen, pribadi-pribadi, personalia-personalia lan usroh itu keluarga, mujtama masa Nah, ini kita di Islam kabeh. Nah, maka kita kabin ini mungkin tinggal duwani omahku aku bojoku anakku kabe apa wis kesam genah apa ndak itu ngono sampai berjuang ini oh sampun alhamdulillah syukur dan Allah lega rumah tangga muslim gak ono lakon haram rumah tangga bersih lah dorong dan dioperasi saya kita mengoperasi dan keperasi <laughs> di keperasi ini betul ya dan di keperasian ya, woi keliru tidak ada keperasi saya kira jadinya dioperasinya. ya nah, ini loh bahasa asingnya. Jadi maksudnya diperbaiki rumah tangga. Wah itu enggak benar. Wah itu enggak cocok sing Wah itu enggak sholat, monggo dibina cek gelem sholat. Nah kelihatan wah iki segak mungkar masyarakat monggo dibina cek leren sing mung maksiat. Jadi kita berjuang di rumah tangga kita ini. Malah apa mana ono hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warajul ra'in ala ahli baitih wa mas'ulun arwa'yati wong lanang iku bertanggung jawab jalaran apa dadi pengembala lan wong lanang iku pengangon ing ngatasé rumah tangga keluargane lan bakal dijalui pertanggungan jawab tentang pengembalaan ini. Nah, ini kita wong lanang membuat keluarga di bojo, di anak, di rumah tangga jadi kepala keluarga ya pulau sampean kabar rata-rata dari kepala keluarga si misi bojo di anak di rumah tangga rata-rata kepala keluarga itu tanggung jawab itu jadi pengangon pengembala pemimpin rain nah, ini rain kita ini rain pengembala pengangon tadi kita pengangon lebih cerita kok Allah ikan dan di bojo ya Allah apa didik sama apa enggak ponjak saya apa enggak anakmu ya apa apa sholat kabel, apa enggak apa tutup aurat semedo apa enggak apa jujur ditakok enggak nih nah ditakok akan kabel, wah mas ulur sing nakoni jadi polisi jadi tentara jadi orang biasa jadi jaksa jadi hakim siapa sing ini? langsung ahkamul hakimin wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala wahuwa ahkamul Kata simikan tidak bisa. Kata sualok tidak bisa. Dibongkar sekali rahasia dari Allah. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Tublas dibongkar. Semua rahasia dibongkar pada kiamat pun. Manungsa takon ditakon yang apa? Bisu ditutup cangkir dari Allah. Saya segulman. Segulman apa nih? Tangan gulman saksinya sama sikile malam sama lima baca wonten surah yasin al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun sampe lek maca surah yasin ditutup mriki mandek kok sampe teliti angen-angen dina kiamat jelek ing dina iki cangkem-cangkeme tak tutup kabeh tak alak kabeh bisu lah sing jawab kita tangan-tangan sing nakseni sikile kelawan apa sing dikasap apa sing dilakoni dening manusa terus sampe ke aku kalbu aku kan manusa kabeh manusa kan kebuniku kangkem kita kita manusa ditutup jelas-jelas tidak bisa bicara tangan segala macam ya Allah kula biyen ditabel ngaji ditabel mundut Quran ditabel penelitian ya. sikile kalau nggih kula nakseni kula langsung laku nah, untung tapi salah tangan kok nggih kula di dienggo ngutil ya dienggo nyolong dienggo nampar tiang jadi sikile nggih kula sing laku malah tahu melakukan yang pasal genjawil tangan jalur jalan yang pasal zikirle kontrolü. Saksılı saksıyla. Bundan kağıt beni ini? mung Kadın mum tidak ta ti saksi. lo lo Loki to katot niki. Sambil mau tias sampai belum mandek ayat ini. to tak nih dikit. Sampai apa tamati. Ya, sampai teliti. Yo, Allah isi ni ko al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum apa sebab bima kanu ya sibuk kelawan Apa apa dilakukan itu yang manusia nah inilah masalahnya Nah di kita-kita kabel ini sebagai pengangon udah pengembala mempunyai rumah tangga wajib kita Islam nolak bawa nuntut kabel anak bojo kita nih. tapi kan wonten yang pun cerita akan wonten pun kitab atau kata menjelaskan wonten sing katakan di hadis besok dina kiamat niku wonten tiyang dugi bapak ya soleh amali sae ibadati salate tapi anak itu domba bojone domba gak diurui agama nah kok dina kiamat teko bayangno swarga anak laku ngak melayu melayu bengak kumoh. Ya Rabbana khudh haqqana min hadha zalim. Wonten dawuh sanes. Ya Rabbana A'dil alaina min hadha dhalim Ya Allah. Sampean mundut hati kau. santung tiang dhalim Ya Allah SWT adili kita santung tiang dhalim Allah menerima malaikat urusan. Aku takut. Allah ya iki yang dhalim iki, iki kan bojomu. Enggak tapi ini dhalim Nah, Wah, ini kan bapakmu. Enggak jamin balik Apa? kita boten diwuri agama Islam min haitsu lam yu'allimuhu din gak diwuri agama sampai jadi mursal kabeh sampai jadi wong gak ngerti ibadat adalah kok sebab gak dipimpin wong itu periksa malaikat cocok benar. akhirnya apa? direk kabeh ini kemudian si bapak si bojo si anak kabeh direk mabun rokok kabeh Nah, moko Allah sampun nuwasiati nutur ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Rekson awak ira kabeh. Jadi kita terus awak-awak dhewe. Dudu awak awak kita tak mboten sampe jinan. Wa ahlikum naro keluarganya bojone kabeh gembleng Nah, ini Nah, ini lah masalah itu. Terus ketah kita menengok kauntan kasmatan supaya di rumah tangga kita benar-benar niki ya, niki saya dan hidup bersatu. Nah, niki rukun bojo redo ambil lanang rukun anak ambil bapaknya rukun anak ambil anak rukun nah niki malah nih malah lek rumah tangga itu harus gak akar bapak nyebab napes nyebab gak barokah nyebalu melarat. Nah, ini kaji aja sampai orang sing gak akor. Bapak ambek bojo niki kudu akor. Aja sampai mboten akor. Anak kabel ini aja sampai orang sing gak akor. Langsung diarah ke akor dan diakorakan. Aja sampai ke rumah tangga orang sing gak sapan sinapan nih, ya, gak sopo sopuan dulu, ojo sampai. Nah, ini jadi kudu akor. Nah, ini masalahnya. Supaya barokah. Dia kajian itu sampai piturti. Lah lah saya salah ya lah, ya dibina. Lah sobat nggih suwun sepuluh sampun. Nah, kudu ngoten. Jadi supaya ojo sampai tafarruq. Nah, ini kira masalah sebab innamal mu'minuna ikhwah. Wanda hadis man hajara aqahu fawqa salasin sama fahuwa finnar. Wong sing nyatu dulu padha Islam. Ya, sampai telung dino gak akor mati neraka man hajaro akhahu fauqa salasil famata fahuwa finnar sapa nyatru dulure padha Islam sampai keliwat rong dina tumpah mati neraka wis sing nyatru lah sing disatru sing satu, gelem nyopo sing satu gak salah ngeten ya, Pak A kan Pak B pun usulatan Pak B ini gak salah apa-apa ya disalah napa disatru ambek sing Pak A disopo gak gelem Dini gak gelap. Tapi gak salah. Sing salah sih Pak Ani kita sing ani Niki sing nyatru. Niki nyoba mawon. Gak gelap nih Sing Pak Ani disapa gak gelap jika salam gak jawab. jak salaman gak gelap. Dari teko wong kabeh salaman iki dikliwati. Ya, salaman kono sebut ketok. Ya, iki mau iku hajar akhahu si nanti. Sampai keliwat telung dino mati mati melbu rokok. Rokok bagaimana? Ini harus iman hajar akhahu fawqa salasin famata fahuwa finnar. Ini gitu. Apa mana kalau Islam yang Islam sekadar tukaran paten pinaten, masya Allah bisa Tapi si Nabi al qatil wal maktul finnar. Asal hadisnya tadi. Iza taqal muslimani hima fal qatil wal maqtul finnar lewang isam ambil wong isam dong nunggu pedangi tukaran karu-karu ini ingin loko al qatil wal maqtul pembunuh dan yang dibunuh loro-loro bonten loko pun kau cetakan gitu arek tukaran terus orang tua melok geger geger geger geger iki gebukan Ya, apa itu pusing, mau padang, mau kebuan, kebuan, orang mati sijret mati. Lalu, lalu masuk neraka. al qatul wal maktul final. Sahabat takon, ya soal niku sing mati ini jelas nang neraka. Nah sing mati kok malah mlebu neraka napa? Takon sahabat. Sing mati ini jelas mlebu neraka, kan mati ini lho ya. Nah sing ini kok malah mlebu neraka apa? Jadi iya, atine iku dua niat kata materi lawan tapi ketungkul kedikian ah, kena dikit tapi atine wonten apa karep kata materi, tak kedikian kan puasa kata materi, kata kate mateni kate mateni kate mateni kate mateni kate mateni akhir niki sing unggul iki gasak dikit mati tapi atine kan niat kate mateni padha di al qatil wal maqtul ini kan matos ini mas'alah itu. Hmm. Maka Allah qad wala tafarraqu tusikuni ilaih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fi aqab. Makin Allah berkat Islam. Lha kita ngaji enggak kita mikir. Uang dorong Islam pecah belah, wis Islam bersatu. Lulus anak Islam kaget gak bersatu, kan keliru kan. Keliru. Lek ngono anak sifat di luar Islam masuk ke dalam jiwanya orang Islam. Lek dorong Islam biyen, iku begel tengkar macam-macam. kalau di Islam no, berkat masuknya agama Islam, ya dadi rukun, Allah kabeh kuwi. Lah umpama wis jadi Islam ini, iso ana benteng cewe. berarti anak jiwa ghairul Islam masuk. Mesti ada jiwa Islam. Pun ini. Islam bersih sange haram maksiat. Lah kok ana maksud mlebu? Berarti ana jiwa ora iso mlebokno maksiat. Hmm. Pun kula contohkan kembali ribu renten ya haram dilarang oleh Islam. Wong rumah tangga Islam. Iku wong Islam kabeh ya Islam. Lah kok ana sing lakoni riba di rumah ya apa? Islam melarang riba dan haram wedi niku riba minal kabair. Pun malah wonten dawuh riba satu kali lebih jahat daripada zina ping 30. Saiki kok ana rumah tangga Islam, kok Islam rumah tangga ini ya. Lah kok ana riba? Kenapa? kok ngono ana jiwa gairul Islam masuk. Apa bisa setan? Apa hawa nafsu? Apa pengaruh dunia masuk? Nah ini kena sanjung. Kurban cembakar. Wih sanggup Tapi Allah sengedok metu kebuka aurat. Kebuka aurat gak itu berapa kebuka. Ya Islam, sholat, gue ibadah, gue napa, gue napa, macam-macam. Tapi kok ibarat gitu, ya itu kemasukan jiwa ke Islam. Sampai seneng menang model gairul Islam. Mungkin ngono iku jadi Nabi, uang Islam macak gairul Islam itu kodoh. Apa dalilnya? Man tasabbaha biqaumin fahuwa min hum. Sapa maca suci kaum maka iku kalbu golongan iku niku hadis hasanun. Sapa sing maca golongan iku ya melok golongan iku. Wong Islam maca Kristen digolong apa? Kristen. hum. Wong Islam maca Yahudi digolong Yahudi. Paham enggak nih hadis? engkau contohkan kita yang Islam bojo kita orang Islam anak kita orang Islam lajeng merek kelakon hal Islam bahwa min minhu carani lungguni mangani rumah tanggani pakaiani minhum mantasabah biqawmin komen, minhum nah ini kita kita hati-hati nah, jadi kita niki kudu bener-bener. Nah, niki masalah. Terus Allah sabun mempersatukan matan faasbahtum biniat ni'mat ikhwana maka surat kabeh kelawan nikmat Allah dadi sak dulur dadi sak dulur Islam sampe sak dulur malu ini ikhwatun tidak pandang golongan nopo bangsa nopo kenal boten kena sak dulur kalau kita yang kita lumbuh masjid bareng niki wis ketok sak dulur kada perbedaan oke miskin tak peduli kan mangkat rendah toko wetan toko Allah toko kuwata terus satu wong isap innamal mukminu ikhwatul ikut iki digawa saya mati nek ora alam kubur kan takoni ya waman ikhwanuka jawab al muslimun wal mukminu ikhwani waman akhwatuka dulu wajamu sapa al mukminu al mukminatu wal muslimatu akhwati jadi dulu kuwi ditangis sapane wong isap kabeh sak do nur kalau satu lur ta'aslihu bina akhawaikum. Niki. Terus dilingakan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala wa kuntum ala safa hufratin minan nar ini sira kabeh pian ninggli-ninggli ana pinggir neraka. Safa itu pinggir. Waton waton. Ya. Niki waton. Ya. Niki neraka. Uang itu biar jurusan orang waton neraka ninggli-ninggli. Tadi sing mek ketegur neraka. Mek jauh mati, umum mati kita ketegur isan. Nah, aku pasti zaman kufur. Oh, Untung ditolong angkau angqadhakum minha. Maka Allah menyelamatkan kamu dari api neraka. Dengan apa menyelamatkan jika agama Islam. Uang niku kabeh minggu minggu pinggir neraka. Ya, terus ora pinggir neraka kabeh wong niku. Nek kabeh nama mati tegur kepada mawon. Tapi tentunya kan untungnya kalau people saya Allah ada tekanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa agama Islam iki people dari Allah Taala kobakum minha maka surat ditolong dari Allah itu maka jumur lah Islam gitu. Jadi adanya agama Islam niki pitulung saya Allah kita diselamatkan sanggup geni neraka. Angkalakum, angka angkalakum, min hada lisil di selamat no segini nah ini ngawain pun kos ngawain kita ojo marani loko maning dislametno wis jare kudu moro ana loko ya apa sih ya kan loko kan bingung bungkus nggih wis ajak ojo mana Ya, maka Nabi kandung itu, aku jenjang sul kabeh. Masali wa masalkum kena. kalau jurun al qadhanaran Aku esok kata kalau orang wong ngurup lampu, bengi ngurup lampu. Saja ala jana di walang larang, kabeh kok teko watak nasiha. Kabeh larang apa nah, ku nasi minggu bangun minggu minggu minggu saya gak tahu. Jadi nanti aku langsung kabeh kalau uang semua lampu, ngurup geni, bengi-bengi. Larang, lalang teko kabeh mlebu geni digosaki. Jadi nanti ngatan, aku ini ngadep rokok sira kabeh kan ngidul kan mlebu neraka tak enggono tak enggono minggir iki neraka minggir walakin nakum tuflitu lan yen tapi sira kabeh ojo ya, oh, ojo tuflit iku ojo tinggal ojo neraka minggir ojo malah nyegol mawon lha nah, kan ngapus sing belungson iki gitu. dikandani iki haram ojo lakoni kudu napa Morai haram minggir mawon gak ilang dosa mawon mawon Lho nah, ngeten kan, warga kang dunya sampean delok iki. Sampai saiki ini tambah akeh. Lho niku dikamban iku haram ka elok lho. Malah sing ngutur dilokno. Wah mulo iki. Oh, Dilok kuno ya. Lah agama agama Islam agama, agama kuno kok. Kurang tahu bisa mengulang agama Islam. Sudah 1400 tahun zaman Nabi. Padahal iku sekekno zaman Nabi Adam salam. Agama Islam agama kuno. Kan wakit Nabi Adam jika akan dari Allah. Nah ini Nabi Nabi kabeh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad Pak sampai zaman kita niki sudah 1400 tahun. Niku hanya nama kuno ini. Bapak wong yang sampai jauh kuno. Lah kita jiran kuno alhamdulillah panjang iya. Ya panjang iya ya. Panjang agama Islam biyen. Ya. Lah wong iki keliru kata nggon apa sing anyar kata. agama anyar. Ya. Gak keluar agama Islam, beragama anyar. Murtad. Murtad kok lu kan isanat apa nono kudu ngene kudu ngene kuno kuno nah kak ya apa sampe beri sing anyar murtad kan sama murtad dia agak Islam gak dong beri sing anyar na'udzubillah nah ini maka Allah kan aman yabtaghi ghairal islami dinan salil baramin wa fil akhirati minal khasirin kata sampeyan pun ada maka Allah menutup ayat itu pun kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ya mengkono iku awan jelentreno. Jelas kangge sok kabeh ayat-ayat itu semuka sok kabeh oleh ya Baca Al-Qur'an jelasakan, dijelasakan mari di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kabeh supaya kita dadi wong hidayat, <clears throat> wong lurus lan jujur berjalan di atas as-siratal mustaqim sampai oleh husnul khotimah artinya mati tetap dalam Islam suaraku Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena mau jauh tamamun nikmat al maut al Islam. Sempurna nikmat itu mati tetap dalam agama Islam. Nah, Nabi Muhammad SAW jawab tamamun nikma dukhulul jannah. Sempurna nikmat masuk surga. Sampai cekal lulu nih. Sena Ali jawab sempurna nikmat mati tetap dalam agama Islam. Jadi Nabi sempurna nikmat melbu swarga. Ini apa ini satu? asyobal mustaqim. ini nah, tadi kita menenggak nenggok tetap jalan. Sampai husnul khotimah langsung swarga sudah aman. Ambil sana swarga ma'an nabiyyi wasiddiqin wasyuhada. Osa ini golongan gitu. Nabi-nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, golongan sholat wuhu. Nah iki kekancanan ke golongan semono iku jare Allah wa hasuna ulaika rafiqa. Wah iku sing paling bagus. Nah, jelas para semoga menika manfaat kangge kula sampai saya keluarga kita jamaah kita kaum muslimin saya fid wa dunya wal akhirah.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 به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا به ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا به ينفعنا اللهم بارك لنا في اعطيتنا في مرزقنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا ومسلمنا اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعته يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة والمتانة والنصر من القوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا معصوما وعملا مقبولا وسعينا سعيا مشكورا وزيادتنا منصورا وزمنا زمنا مقبولا اللهم ربنا تقبل منا انك انت عليم وتب علينا انك تواب رحيم اغفر لنا وارحمنا انت مولانا فارزقنا عن القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم الأكرمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسلمين kaum مسلمات إن كان ingkang الحمد لله kelawan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala saha hidayat lan taufikipun ing saat menika kita sakit ngarawi majlis ta'lim kados pundi biasanipun demi kita nuju datang keribuanipun Allah Subhanahu wa taala ing dalam dunia lan akhirat para rawuh pengawasan kita ing saat menikah kita wonten ing dalam al-majalis syahriyah ingkang pundi lembaran-lembaran ingkang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita dalu menika wonten ing dalam al-majlis tasik majlis yang ke-9 qala Allah ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ملكا سانكين سورة آل عمران آيات 103 جس 1 ingkang pundi Allah Subhanahu wa taala dawuh waqtasimu bihablillah jami'an lan tatekalana sira kabeh kelawan tali Allah jami'an hali sira kabeh wala tafarraqu lan ojo sira kabeh benteng cewek ayat mereka dipergunakan ini Allah subhanahu wa ta'ala wonten sabab musababipun ini mereka, sahabat-sahabat Madinah ingkang terkenal kenal sahabat Al-Ansor jalaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah